Sebuah masjid yang dibangun di atas sunnah, dibangun di atas kebaikan dan lebih wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat tempat ini juga sebagai markis untuk para talabatul ilm diajarkan di tempat ini Al-Quran, As-Sunnah, bahasa Arab, dan sungguh ini semuanya adalah karunia Allah yang sangat agung. Ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah Allah berikan kepada kebanyakan dari umat manusia. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menutup jalan kebaikan yang seperti ini para umat yang lainnya. Maka bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang telah Allah anugerahkan. Dan ini merupakan keutamaan. Keutamaan yang datang dari Allah. Dan sungguh keutamaan yang datang dari Allah. Hanyalah Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka sing-singkanlah lengan kalian untuk bersemangat dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat. Manfaatkan waktu-waktu yang ada. Sungguh, ada kalanya apa yang telah kita rasakan dan apa yang kita miliki bisa jadi akan memudar, menghilang atau mungkin berkurang kemanfaatannya. Oleh sebab itu, seorang mukmin wajib untuk selalu berlomba dan bergegas untuk meraih kebaikan. Al-ilmu syarafun li ahlih. Al-ilm syarafun li ahlih. Fakullu man ta'allam al qurana wa sunnah rafa'ahu Allah. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالذين أوتوا العلم مرفوعون درجات فوق أهل الإيمان فلهذا ينبغي أن نحرص على الاستفادة من هذه الدور التي بنيت بين أظهرنا فنقول أيضا لجيران الدار حافظوا على هذا الدار فهو شرف لكم وقد يفتح الله عليكم أيضا بسببه دنيا حلال وخير فيجمع الله لكم منفعتين المنفعة العظمى تعلم العلم والدين والعبادة وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع الخير ويفتح عليكم من أمر دنيوي وذلك فضل الله فينبغي لكم أيها الجيران لهذا الدار أن تحمدوا الله على ذلك وأن تحرصوا على سمعته كيف تحرصون على سمعة هذا الدار أولا بالحضور حضور مجالس العلم حضور أيضا المحاضرات عند المشايخ الذين يأتون من مكان بعيد تسمعون توجيهاتهم وتستفيدون منهم هذا أمر مهم كذلك حسن الجوار منكم لطلبة العلم فإن طلبة العلم قد يأتوا غرباء من أماكن بعيدة فلو حصل لهم إيذاء أو حصل لهم شيء فيرجع الشخص إلى بلده ويقول والله بنو فلان كذا فيحصل لكم سمعة ليست بالجيدة وأيضا قد تنزل عقوبة بسبب الإيذاء فالله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فالحرص على حسن الجوار مع طلبة العلم فإنهم أولى الناس بالإكرام أولى الناس بالإكرام لأنهم منقطعون إلى الله في العلم والتعليم والدعوة إلى الله ومن استطاع إكرامهم فجزاه الله خيرا إكرامهم بالكلمة إكرامهم بالتأنيس إكرامهم بال مال إكراما فهم أولى الناس بأن يرفق بهم وقد جاء عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما, ما الذي جاء بك قلت طلب العلم قال آه الله قلت آه الله قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما mempelajari as-sunnah. Mereka adalah segolongan umat yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu melebihi orang-orang yang beriman. Sungguh seseorang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Allah akan angkat derajat mereka di atas orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, bersemangatlah kalian untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Manfaatkan markis ini atau tempat yang telah ada ini Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan berada di lingkungan tempat ini. Lingkungan Ahlul Quran, lingkungan Ahlus Sunnah. Bersyukurlah dan memujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bisa jadi ketika kalian bersyukur kepada Allah, hidup di tengah-tengah para talabatul ilm, di tengah-tengah santri dalam bahasa kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu kemudahan untuk kalian. Kemudahan dari urusan duniawiyah dan juga tentunya yang paling utama Allah akan memberikan kemudahan untuk hidupnya ilmu agama dalam kehidupan kalian. Sangat beragam kemanfaatan yang Allah janjikan dan itu merupakan keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang bersemangat untuk mencari ilmu dan bersemangat tentunya untuk memuliakan ahlul ilm. Kemudian beliau berwasiat untuk kita, siapapun yang tinggal di tempat ini, yang berada di lingkungan tempat ini, jagalah kehormatan markis ini sebaik mungkin. Jaga nama baiknya. Bagaimana caranya menjaga nama baik markis ini? Di antara yang beliau ingatkan, yang pertama, bersemangat untuk meramaikan majelis ilm. Datangi, datangi Ketika di sana dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari ilmu agama, bersemangatlah untuk mendengarkan untaian-untaian nasihat, bimbingan-bimbingan ilmu agama. Dan kemudian juga yang kedua, di antara yang boleh ingatkan untuk kita, hendaknya kita benar-benar menjaga interaksi yang baik kepada semua yang berada di tempat ini. Tentunya di tempat ini datang para talabatul ilm atau para orang-orang yang datang ingin mukim di tempat ini dari beragam daerah. Ada kalanya mungkin ada yang datang di tempat yang sangat jauh. Maka sungguh mereka semuanya berkewajiban untuk menjaga kehormatan kemuliaan tempat ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akan mengganggu atau sesuatu yang akan menyakiti siapapun yang berada di tempat ini apalagi menyakiti para talibul ilm, orang yang men yang menuntut ilmu agama atau talibul ilm. Mereka adalah orang yang paling utama untuk dimuliakan, untuk dihormati. Kenapa demikian? Karena mereka itulah orang-orang yang telah memberikan kehidupannya untuk mempelajari ilmu agama, muwakafkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Muliakan mereka. Sebagaimana para malaikat memuliakan mereka. Muliakan para talibul ilm dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang santun. Hargailah mereka, hormati mereka, bantu kesulitan yang ada pada mereka dengan harta ataupun yang lainnya. Karena sungguh para talabatul ilm mereka adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan perhatian dari kita. Perhatikan apa yang terjadi ketika Sofwan bin Assan radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi dengan menyatakan, "Sungguh aku datang kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mempelajari ilmu agama." Hanya untuk mempelajari ilmu agama. Niat yang sangat mulia. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan niat yang mulia. Beliau katakan, sungguh para malaikat para malaikat mereka meletakkan sayapnya karena ridha terhadap seorang yang menuntut ilmu agama. Mereka demikian tawaduk, Mereka demikian hormatnya kepada orang yang mempelajari ilmu syariah ilmu agama, para malaikat yang mulia di sisi Allah memuliakan mereka. Maka kalian ikutilah para malaikat. Mereka memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu agama, maka muliakan mereka yang belajar ilmu agama. Para malaikat mendoakan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Bahkan segera kita perhatikan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana ikan-ikan di lautan. Semut yang berada di lubang-lubangnya. Mereka semuanya memintakan ampunan kepada para talabatul ilm. Maka subhanallah, maha suci Allah. Betapa besarnya kemuliaan yang sebenarnya dimiliki oleh para talabatul ilm. Para malaikat memuliakan sebagian makhluk-makhluk Allah. Ikan yang berada di lautan burung-burung yang ada di udara yang mengepakkan sayapnya, mereka semuanya memintakan ampunan kepada Allah untuk para talabatul ilm. Ini sebuah kebaikan yang besar. Maka ikutilah para malaikat. Ketika mereka memuliakan, maka kita wajib untuk memuliakan mereka. Dan ingat, memuliakan orang-orang yang mempelajari ilmu agama, memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu agama, memiliki makna orang ini telah memuliakan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa demikian karena orang-orang yang memiliki ilmu ha- agama hakikatnya mereka adalah segolongan umat yang membawa risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka adalah umat tentunya pilihan Allah subhanahu wa taala dan tentunya mereka mendapatkan posisi yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa taala Mereka membawa sunnah, mereka membawa syariah yang mulia, mereka membelanya siang dan malam mereka berupaya untuk membawa dan menyebarkan agama Allah sungguh orang-orang yang memiliki ilmu agama dan para talabatul ilm mereka adalah orang-orang yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala فقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه إلى من هو أفقه منه هذا رواه الترمذي وغيره حديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ أي جعل في وجهه السرور والبهجة والنظرة الحسنة جعل في وجهه النظارة وهي المنظر الجميل والحسن وهذا تراه في الحقيقة بائنا بين أهل العلم وطلبة العلم الذين يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههم النضارة والسرور والبهجة الحسنة هذا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا فليحمد الله طالب العلم على ما أولاه الله من هذا الخير فأنت لما تحمل السنة وتبلغها غيرك مأجور أجرا عظيما فنقول عليك يا طالب العلم أن تشمر وتجتهد في حفظ العلم الشرعي وتحتسب الأجر من الله وما لأن لأن طلب العلم عبادة يحتاج إلى إخلاص النية لله قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فانوي القرب إلى الله فإذا نويت بعلمك الخير وبعلمك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك تبلغ ما استطعت فأنت بهذه النية تبلغ درجات عالية بإذن الله كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستوون الجواب لا يستوون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وفضائل العلم كثيرة فضائل العلم كثيرة كثير منكم قد يحفظها لكن نريد أن يتذكرها وأن يبثها إلى غيره نعم بارك الله فيك يا طالب العلم فأنت تحتسب الأجر ثم تحاول أن تصبر على الجوع وعلى العري وعلى قلة ذات اليد إن أصبت بذلك فبعض طلبة العلم كانوا في أول الطلب على حالة شديدة ثم تيسرت أمورهم بعد أبو هريرة الذي هو من حفاظ الصحابة وكبار الحفاظ أول الطلب قال كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني وشغل المهاجرون الصفق بالأسواق أي التجارة وشغل الأنصار أموالهم وأنا كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني قال ربما أو كنت أخر من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه من الجوع يخر على وجهه من الجوع فيمر المار ويقول هذا مجنون هذا مجنون سبحان الله قال والله ما بي جنون ما فيني إلا الجوع الجوع صبر أبو هريرة صبر على تحمل طلب العلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من يبد رداءه فأدعو له فيضمه إلى صدره فما ينسى شيئا سمعه مني قال فبددت ردائي فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وتكلم قال ضمه إلى صدرك فضممته فما سمعت فما نسيت شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فبصبره فتح الله عليه بصبره على التحمل فتح الله عليه فصار حافظ الصحابة رضي الله عنه يحفظ الآلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والقصة رواها البخاري أنه كان يصبر على الجوع مع أهل الصفة فيا طالب العلم تحتاج أنت إلى صبر إلى تحمل وقد تبتلى قد تبتلى بالأقارب فبعض الآباء والإخوان في بيتك يحاربونك ويقولون أنت ضيعت نفسك الناس بنوا الناس اشتروا السيارات الناس اشتروا الأراضي وأنت وش استفدت في طلب العلم خمس سنين سبحان الله ما يدرون أن حفظ القرآن أو حفظ السنة الآية الواحدة حفظها خير له من ناقة فكم حفظ من آيات ألف آية خير له والله من ألف ناقة من ألف ناقة بل من ألف سيارة لكن كثير من الناس لا يعرف هذا الخير نعم فربما تبتلى ببعض الأقارب فلا تبالي اصبر وفي الآخر بإذن الله يكونون معك يكونون معك أبو هريرة بعد أيام يتمخط في كتان من ذي الحسن فيقول بخن بخن يا أبا هريرة الآن تتمخط في كتان فالإنسان قد يبتلى في أول أمره بالفقر قلة ذات اليد أو بالأقارب أو بالأباعد فيحتاج إلى صبر قد تؤذى في الكلام أو تمنع إذا منعت من هنا اذهب معهد آخر فأنت بإذن الله على طريق الخير والهدى فاصبر فالله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون المرابطة في الخير كأنك ترابط على ثغور الإسلام وجاه العدو وجاه العدو فالمرابطة في طلب العلم من أعظم القربات وتعرفون هذه الأيام ما في جهاد ولا شيء إلا في فلسطين أو فيما يحاذي أهل الشرك أما في بلاد الإسلام نحن في خير والحمد لله ما في جهاد ولا يحتاج جهاد نحتاج أن نتعلم ونعلم بس بدون مضاربة بدون مقاتلة بدون أن تفجر نفسك وتقول أنت تنصر الدين لا ما في تفجيرات عند أهل السنة بعيدين عن هذا أنت تعلم الناس الخير ما تعلمهم تفجيرات فهذا يؤدي إلى الموت والهلاك بدون فائدة بل ضرر محتوم فأنت يا عبد الله في أوساط المسلمين تتعلم ثم تعلمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رواه مسلم رواه البخاري فانت اذا اهتدى بسببك شخص خير لك من النوق الحمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على هدى او من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام كما في عند مسلم أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة كم يستفد منك أهلك أبناؤك إخوانك آباؤك إذا أراد الله بهم خيرا أنت مفتاح خير لهم جيرانك من شاء الله أن يهتدي بسببك فأنت لك مثل أجره هذه تعتبر تجارة عظيمة هذه هي التجارة العظيمة الرابحة أنك تعلم الناس قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم فمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أجر عظيم لك قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فهذه أحسن دعوة وأحسن كلمة تنطق بها تدعو إلى الله الله Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecerahan kepada wajah seseorang mendengarkan apa yang aku ucapkan kemudian menyampaikan kepada seseorang ada kalian seorang membawa sebuah riwayat kepada seorang yang lebih faqih dari dari dari dari yang menyampaikannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nadzarallahu mra'an Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia wajah yang bercahaya. Apa makna wajah yang bercahaya? Kata beliau wajah yang bercahaya adalah wajah yang menunjukkan bagaimana kebahagiaan, keindahan, kedamaian, ketenangan. Dan sungguh ini adalah sebuah pemandangan, keadaan yang sangat indah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang ini dengan pemandangan yang demikian indah. Ini adalah doa Nabi kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan menyampaikan atau mengajarkan ilmu agama dan ini juga merupakan bentuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang-orang yang belajar atau orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Para talabatul ilm. Mereka adalah segolongan umat yang telah Allah pilih untuk menjaga, untuk menghafalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh bagi mereka sebuah janji Allah yang sangat mulia. Bahjatul Hasan, yaitu seorang yang akan mendapatkan muka yang ceria, yang penuh dengan kebahagiaan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa seorang yang mempelajari ilmu agama kemudian menyampaikan ilmu agama kepada umat yang lainnya maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan maka bagi kalian yang telah Allah pilih untuk mempelajari ilmu agama bersungguh-sungguhlah kalian sing-singkanlah lengan kalian untuk menjaga ilmu agama ingat bahwa mempelajari ilmu agama merupakan sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, sungguh tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk supaya beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan-amalan ini berkaitan erat, bergantung dengan niatnya. Maka tatkala kalian telah terjun untuk mempelajari ilmu agama, maka niatkan dengan niat yang baik. Niatkan ketika kalian mempelajari ilmu agama dengan niat yang baik. Kalian meniatkan dengan belajar ilmu agama semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kebodohan yang ada pada kita. Dan semoga dengan kita mempelajari ilmu agama, kita menjadi sebab terangkatnya kebodohan ilmu agama dari saudara-saudara kita. Dan dengan menempuh cara yang seperti ini, niscaya kalian akan sampai kepada derajat kehidupan yang mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan Allah akan angkat orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka ilmu agama beberapa derajat. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh tidak akan sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan mereka yang tidak memiliki ilmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengangkat dan memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Beragam keutamaan-keutamaan bagi umat yang mempelajari ilmu agama. Kiranya saya kalian para talabatul ilm telah mengetahui dan menghafalkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau azhar-azhar yang mengingatkan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Maka dari apa yang telah kalian upayakan dan apa yang kalian lakukan. Ingatlah, apa yang kalian lakukan ini. Kalian hanya memiliki niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan apa yang kalian lakukan ini. Hanya untuk mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita. Orang yang belajar ilmu agama akan banyak cobaan. Akan banyak rintangan. Maka bersabarlah kalian dari beragam kesulitan yang ada kalanya menghampiri kita. Kita sabar dari kekurangan, sabar dari minimnya bekal, sabar mungkin dari rasa lapar yang ada pada kita. Ingatlah bagaimana seorang yang mempelajari ilmu agama sangat membutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Ada kalanya juga dia mungkin mengalami kesulitan, tetapi ingat, setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan kalau dia bersabar dan dia bersungguh-sungguh. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat mulia. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang terus mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi beliau dan menghafalkan semua apa yang dilihat dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di awal ketika beliau mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beliau berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kalanya beliau ketika berupaya untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu dari Nabi dia harus melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan Rasa lapar yang demikian susahnya, demikian hebatnya. Bahkan beliau ingatkan, beliau ceritakan bagaimana rasa lapar yang ada kalinya demikian beratnya ia dihadapi yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiallahu taala anhu sehingga ada kalian beliau meletakkan di perutnya batu ataupun yang lainnya untuk mengganjal yang seakan-akan perutnya telah berisi makanan. Sungguh mungkin orang akan menganggap ini adalah perbuatan yang gila. Tetapi demikianlah upaya untuk mengatasi daripada rasa lapar yang sangat berat demi untuk mendapatkan ilmu agama dan ini merupakan bentuk kesabaran. Ini merupakan bentuk kesabaran dalam menuntut ilmu dan akhirnya beliau menjadi seorang yang kita mengetahui bagaimana kedudukan beliau. Beliau merupakan salah satu penghafal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendirilah yang telah mendoakan untuk Abu Hurairah radhiallahu taala anhu untuk supaya kuat hafalannya dan Allah kabulkan Abu Hurairah radhiallahu taala anhu tidak mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau menghafalkannya. Satu permasalahan yang perlu kita ingat dengan kesabaran Ternyata Allah akan membukakan kemudahan bagi orang yang benar-benar jujur untuk mempelajari ilmu agama. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam menghafal ayat-ayat, dalam menghafal sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abu Hurairah bersungguh-sungguh dalam menghafalkan setiap ayat yang beliau dengarkan dan setiap sabda yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup bersama dengan ahlus suffah segolongan kaum yang mereka mengiringi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ilmu agama. Mereka tidak keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mempelajari ilmu agama. Dan ini tentunya membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesungguh-sungguhan. Dan ada kalanya seseorang yang mempelajari yang belajar ilmu agama dia akan mendapatkan cobaan yang lainnya menguji daripada kesabaran. Ada kalanya seseorang yang belajar ilmu agama dia dicoba atau Allah mencoba orang ini dengan karib kerabat yang mungkin tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak suka dengan apa yang dilakukannya. Dianggap orang ini telah keluar daripada keumuman manusia. Maka dia pun berkata kepada orang-orang ini atau kepada saudaranya yang belajar ilmu agamanya, eh, yang belajar ilmu agama dia katakan, lihatlah tetanggamu, lihatlah orang-orang, dia rajin belajar, dia bisa membeli mobil, dia bisa membeli rumah, dia bisa membeli ini dan itu. Adapun kalian apa yang kalian beli? Setelah kalian belajar agama apa yang berhasil kalian dapatkan? Sungguh kita ada kalian diuji dengan karik kerabat yang seperti ini. Dikarenakan tentunya mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui bagaimana keutamaan untuk mempelajari ayat, mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang lebih utama daripada sekedar keutamaan duniawiyah. Satu ayat yang kita pelajari lebih baik daripada seekor onta. Sepuluh ayat lebih baik daripada sepuluh onta seribu ayat lebih baik daripada seribu onta, lebih baik daripada seribu mobil yang mewah. Karena kalian mempelajari ilmu agama dan kalian menghafal dan memiliki ilmu agama. Tapi memang kita harus bersabar. Ujian yang cukup berat. Tetapi ingat, bisa jadi dengan kesabaran kalian karib kerabat kalian yang mungkin dahulunya memusuhi kalian, tidak suka dengan apa yang kita lakukan, ternyata datang suatu saat yang muncul atau datang suatu saat dia mengikuti kamu terkutuk hatinya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kalian dan ini tentunya kembali dari sebab kesabaran yang telah kalian lakukan dan inilah yang terjadi pada diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kesungguh-sungguhan cobaan yang cukup berat yang mengiringi perjalanan beliau dalam mempelajari ilmu agama. Tetapi kesabaran beliau melahirkan sebuah kehidupan yang mulia dan hingga kini kita mengenali siapa Abu Hurairah. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita cobaan yang lainnya ketika kita benar-benar telah mewakafkan diri kita untuk mempelajari ilmu agama muncul celotehan-celotehan yang sifatnya adalah meremehkan, mencemooh dari apa yang kita lakukan. Ada kalanya ada muncul sebuah upaya untuk menghalangi kita dalam belajar ilmu agama yang ada kalanya muncul mungkin dari karib kerabat kita atau dari orang-orang yang tidak tahu keutamaan ilmu agama mereka menyakiti kita dengan ucapan-ucapan kita tapi bersabarlah yakinlah bahwa kalian berada di atas jalan yang mulia ketika kalian mempelajari ilmu agama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang-orang yang sabar balasan yang tidak terbilang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Isbiru, sabarlah kalian semuanya, wasabiru dan kalian jaga pegangi kesabaran dan hanya kalian berupaya untuk menjaga dengan semua kekuatan yang kalian miliki melakukan riba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar saat ini mungkin tidak ada jihad yang membutuhkan untuk kita ribat sebagaimana yang dilakukan oleh para mujahid. Tetapi para talibul ilm memiliki ribat yang lainnya dengan sifat yang bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menjaga pos-pos perbatasan untuk menjaga negeri kaum muslimin maka kalian menjaga ilmu agama dan ini merupakan suatu yang sangat mulia dan mempelajari ilmu agama merupakan jihad yang sangat mulia kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa mempelajari ilmu agama merupakan kebahagiaan. Dan dengannya kita akan benar-benar sampai kepada apa yang kita harapkan. Derajat yang mulia. Ada segolongan orang yang mereka menginginkan dan mereka bercita-cita mendapatkan suatu derajat yang mulia di sisi Allah, tapi mereka salah jalan, jauh daripada ilmu. Mereka dengan atas nama Islam melakukan peledakan-peledakan, melakukan bentuk teror, melakukan amaliyah-amaliyah yang madaratnya kembali kepada pelakunya dan juga kembali kepada umat. Sungguh ini adalah sebuah sifat yang jauh daripada ilmu agama. Maka bersyukurlah kalian, bersyukurlah kalian. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kalian untuk mempelajari ilmu agama, menjadi talibul ilmi di tengah-tengah umat manusia. Walaupun ada kalanya kebanyakan dari para umat manusia mereka merasakan ada kalanya untuk tidak membutuhkan ilmu. Dan demikianlah keadaan yang nyata. Ingatlah dengan ilmu yang ada pada kalian bisa menjadi sebab yang dengannya seorang kelak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam As Sahih ketika dengan sebab kamu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang maka itu lebih mulia lebih utama daripada mendapatkan seekor onta merah demikian pula disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh alimah muslim di dalam as-sahih diingatkan barang siapa yang membimbing seseorang di atas petunjuk di atas huda maka sungguh baginya untuknya pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dan juga sebagaimana untaian sabda Nabi yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka sungguh dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dan pahala dari seseorang yang melakukannya atau yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang melakukannya. Demikian keadaan orang yang benar-benar mempelajari ilmu agama dan menyampaikan ilmu agama kepada umat. Dan bisa jadi dengan kesungguh-sungguhan kalian, karib kerabat kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, kelak akan mendapatkan faedah, mendapatkan petunjuk dari kalian. Sungguh, kalian berada dalam posisi yang mulia. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang tinggi. Dan ketahuilah, ini merupakan sebuah tijarah, sebuah niaga yang paling mulia Seseorang yang belajar ilmu agama dan menyampaikan ilmu agama ini merupakan sebuah niaga yang paling mulia. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya yang artinya sungguh tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan perbincangan mereka kecuali orang yang memerintahkan kepada orang yang mengingatkan untuk bersedekah, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mengislah di antara dua golongan dan barang siapa yang melakukan mengharapkan wajah Allah maka sungguh akan diberikan kepadanya pahala yang sangat besar dan ingatlah sabda firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada seseorang yang menyeru di jalan Allah dan dia beramal dengan amal yang saleh sungguh ini merupakan golongan yang sangat mulia dan ini merupakan keadaan yang paling utama di dalam kehidupan umat manusia. بعد الصبر على الطلب على طالب العلم وعلى جميع الناس أن يتقوا الله لكن الشخص أو أولى الناس بهذه التوجيهات هو طالب العلم قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله طالب العلم يتقي الله عز وجل وهو أن يعمل بالواجبات التي عليه من أن يحافظ على توحيد الله وتعظيم الله وحب الله وحب رسوله وحب من يحبه الله من الصحابة تابعين لهم بإحسان تحب العلماء علماء السنة تحبهم لله الأموات والأحياء وتنتهي عما نهاك الله عنه من المحرمات اجتناب الغنى الزمر والنظر إلى النساء الأجنبيات أو الصور الخليعة إذا اتقيت الله يفتح الله عليك علما من عنده واتقوا الله ويعلمكم ايش ويعلمكم الله ويقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الفرقان بمعنى يفهمك تستطيع تميز بين اهل الحق والباطل بين الهدى والضلال تفرق بين السنه والبدعه تفرق بين الحق والباطل اجعل لكم فرقانا بعض الناس اليوم التبست عليه الأمور فيرى الاختلاف بين المسلمين وبين المذاهب يقول أنا والله ما أدري أين أمشي ليش ما تدري أين تمشي بسبب إيش ما تعلم ولا عنده تقوى فإذا اتقينا الله يجعل لنا فرقانا من عنده تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويقول سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا ضاقت عليك الأمور تنفرج بإذن الله ويرزقك رزقا رزق العلم ورزق الهدى في القلب ورزق الدنيا فاللفظ عام ويرزقه من حيث لا يحتسب ما كنت تشعر أن الخير سيأتيك من هذا الباب قد يرزقك جليسا صالحا يرزقك معلما فاهما يرزقك أيضا بيتا واسعا أو محلا جيدا كل هذا من الرزق ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يسر لك الصعوبات فأول ما يسر الله لك مثلا سبل العلم هذا من التيسير فكم أناس يتمنى طلب العلم ما يجد من يعينه من ي... ما يجد من يعينه على طلب العلم فإذا يسر الله لك ذلك اعلم أنك على طريق الخير فالتقوى ملازمتها مهم Kemudian beliau mengingatkan kepada kita setelah kita berupaya untuk menjaga kesabaran sepanjang upaya kita di dalam menuntut ilmu agama, maka kewajiban berikutnya yang harus kita selalu ingat adalah untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian wahai para talabatul ilm adalah segolongan umat yang paling utama dan paling wajib untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah yang artinya dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Niscaya Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Ingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia akan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa menjaga tauhid sehingga senantiasa bersih. Dia akan senantiasa menjaga kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kecintaannya kepada para sahabat dan kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Baik mereka yang telah meninggalkan kita atau mereka yang masih hidup di tengah-tengah kita. Kemudian setelah itu, beliau mengingatkan di antara kesempurnaan bentuk ketakwaan kita sebagai seorang talibul ilm untuk senantiasa menjauhi perkara-perkara yang haram, jauhi perkara-perkara yang akan mendatangkan kesulitan di dalam kehidupan. Tinggalkan dari bentuk mendengarkan lagu-lagu, Tinggalkan untuk menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Begadang atau melihat gambar-gambar yang vulgar atau melihat acara-acara yang akan bisa membangkitkan nafsunya. Sungguh kesemuanya ini adalah perkara-perkara yang akan bisa menghalangi ilmu agama. Tapi tatkala kita bisa menghindarinya, ingat dengannya Allah akan buka ilmu untuk kalian. Maka bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah sekiranya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian furqan apa furqan furqan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kalian pemahaman yang menjadikan kita bisa mengetahui untuk memilahkan mana as-sunnah dan mana bid'ah, mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, mana perkara yang baik, yang benar-benar baik dan mana perkara yang jelek. Ada kalanya sebagian manusia di dalam kehidupan ini dia merasakan sesuatu yang dengannya dia seakan-akan bahkan muncul keinginan untuk mempelajari ilmu agama. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepadanya, akhirnya dia tidak mengetahui bagaimana belajar ilmu agama yang sebenarnya. Kepada siapa dia harus mempelajari ilmu agama sehingga menjadi samar di dalam kehidupan. Kenapa terjadi hal yang seperti ini? Hakikatnya dipicu dari ketakwaan yang sangat minim. Kalau satu umat dia benar-benar bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan baginya furqan. Sebagaimana firman Allah yang beliau ulangi. Sekiranya kalian umat yang atau menjadi umat yang bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah benar-benar akan menjadikan untuk kalian furqan. Dan bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan solusi di dalam kehidupannya menjadikan jalan keluar dari kesulitan yang ada dan yesaya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Inilah keutamaan yang Allah janjikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Allah akan memudahkan urusan baginya. Setiap masalah ada solusinya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki baginya dari arah yang juga dengan tanpa dia sangka-sangka. Rizki ilmu agama, Rizki dari para perkara yang sifatnya duniawiyah, harta dan yang lainnya. Atau rizki yang membahagiakan kita. Ada kalanya dengan ketakwaan Allah akan berikan rizki kepada kita dari seorang sahabat yang baik. Allah akan bimbing kita untuk bertemu dengan para ulama yang membimbing kita. Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik Allah akan berikan kepada kita mungkin rumah yang lapang. Kita akan mendapatkan karunia dari Allah atau Allah akan berikan karunia tempat-tempat yang baik yang dengannya akan menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Tentunya hal ini tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah rizki yang Allah janjikan. Kemudian juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya itu mudah. Betapa banyaknya umat manusia yang mereka menginginkan untuk sebenarnya mendapatkan bagian daripada ilmu agama, tapi mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah sehingga tidak ada yang membimbingnya, tidak ada yang membimbingnya untuk mempelajari ilmu agama. Maka bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. تتقي الله عز وجل في لسانك فتحفظ لسانك من اللعن والشتم والفحش فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن ذا, حس ذا حسن أو ذا خلق حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيع الخلق قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا متفحشا وقيل له يا رسول الله العن فلانا أو بني فلان قال لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة فطالب العلم ينبغي أن يعلم أنه رحمة للناس إذا تعلم يصير رحمة للناس من حيث أنه ينقل لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رحمة فإذا صار لعانا شتاما نماما فالنمام أو الذي يبقى يغتاب الناس هذا قد يذهب علمه ولا يبارك له فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتتبع عورات المسلمين فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف رحله نسأل الله السلامة تتبع الله عورتك وما من أحد إلا وله عورات بين مقل ومستكثر فعلى المسلم أن يحذر أن يتتبع عورات الناس وزلات أهل العلم يبقى يتتبعهم أنت ما خلقت لهذا خلقت للعبادة والطاعة وللعلم والتعليم فانتبه من الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لو رأينا ميتة حمار أو بعير أو شاه كيف نتقذر منها استطعنا أكلها لا إلا عند الاضطرار أما ميتة المسلم أو ابن آدم فهي أشد نتانة وأشد كراهة طيب فمثل الله أن الذي يغتاب أصحابه المؤمنين فهو كمن يأكل لحومهم ميته نسأل الله العافية الشيطان يأتي بعض الناس ويتوسع لهم ويقول أنت في غيبة لكن ليست محرمة كيف؟ قال أنت في أهل الجرح والتعديل انتبه من هذا الباب الجرح والتعديل للعلماء ليس لطلاب العلم فاحذر أن تغتاب أهل العلم وتقول أنت في باب الجرح والتعديل جرح والتعديل لأهل العلم الموثوق بدينهم وبعلمهم وبفهمهم فإذا كنت قويا في العلم تستطيع تنقل عبارات أهل العلم عند الحاجة وعند المصلحة الراجحة فلا بأس أن تنقلها أما أن نجعل لحوم العلماء عرضة للطعن فيهم فلا فانتبه أعراض أهل العلم محرمة وأعراض المسلمين عموما فاتق الله في لسانك فإنه خطر عليك في هذا Kemudian beliau berkata, bertakwalah kalian semuanya kepada الله Dan di antara bentuk ketakwaan, jaga lisan kalian. Jagalah lisan kalian. Janganlah kalian jadikan lisan kalian lisan yang suka untuk melaknat. Lisan yang suka mencerca dan mencela. Lisan yang kotor. Perhatikan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia? Sebagaimana diingatkan bagaimana peringai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah tinggi dan mulia. Sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang mulutnya keji. Bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mulutnya kotor. Bahkan sebagaimana diingatkan, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmah Maka seseorang yang mempelajari ilmu agama atau seorang talibul ilm hendaknya dia memiliki sifat kasih sayang. Dia menyayangi saudaranya, dia menyayangi umat manusia karena sifat sayangnya inilah mereka mengingatkan kepada mereka sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka dengan cara yang terbaik. Tetapi ketika muncul seorang talibul ilm yang peringainya jelek, dia tukang mengadu domba, dia suka melakukan ghibah, maka sungguh ini adalah keadaan yang sangat buruk. Dan seseorang yang menyibukkan dengan perkara yang seperti ini, yang dia menggosip umat manusia atau melakukan ghibah, maka sungguh segolongan umat yang seperti ini mereka adalah orang yang tidak mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan belumlah keimanan itu masuk di dalam hati mereka. Janganlah sekali kalian menyingkap aurat kaum muslimin. Barang siapa yang menyingkap berupaya untuk menyingkap kehormatan atau aurat saudaranya, niscaya Allah akan singkap auratnya. walaupun dia lakukan di tengah rumahnya. Sungguh, siapakah di antara kita yang tidak memiliki kekurangan? Yang tidak memiliki aurat yang harus dijaga? Sedikit ataupun banyak. Kita memiliki kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu kita menjaga. Apalagi tentunya berinteraksi dengan para ulama' Kita benar-benar harus menjaga kehormatan mereka, hormati ke ke keadaan atau posisi para ulama. Ingat, tidaklah kalian Allah ciptakan untuk memiliki mulut yang kotor, untuk menyibukkan dengan perkara yang sia-sia. Tetapi Allah ciptakan kalian untuk beribadah kepada Allah. Jangan kotori dengan riba. Jangan kotori lisan kita untuk mengadu domba orang. Kemudian kita ingat ketika kita melewati bangkai onta atau bangkai kambing, maukah kita memakannya? Lalu bagaimana ketika seorang itu memakan bangkai saudaranya, mayat saudaranya? Itulah riba. Sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran, Perumpamaan orang-orang yang riba terhadap orang-orang kepada kaum muslimin. Mereka itu adalah segolongan orang yang seakan-akan mereka memakan mayit, memakan bangkai saudaranya. Ada kalanya seorang terperosok dalam keadaan yang dia dia tidak sadar. Ketika dia mencerca atau menggosip saudaranya, dikatakan oleh orang lain, ini bukan ghibah. Ini bukan ghibah. Ini adalah menjelaskan ilmu. Ada lagi yang menyatakan, kamu adalah ahli jarh wa ta'dil, katanya. Kemudian beliau mengingatkan, jarh wa ta'dil itu haknya para ulama. Haknya para ulama yang memang mumpuni, yang mereka mengetahui apa yang harus mereka ucapkan. Adapun kalian adalah talibul ilm. jarah dan jarah wa ta'dil itu haknya para ulama yang mumpuni yang mana ketika mereka mengucapkan mereka akan menimbang dengan beragam tentunya perkara-perkara yang dengannya dia mengucapkan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Para ulama ketika akan menjarah maka mereka memperhatikan nilai maslahah yang benar-benar dominan bukan hanya sekedar mengucapkan karena para ulama berkata dengan ilmu. Adapun kalian, adapun kita, kita bukanlah seorang ahlu atau kita bukanlah seorang ulama. Apalagi beliau tegaskan, apalagi ketika yang kita perbincangkan adalah para ulama, maka ingatlah bahwa daging para ulama itu beracun. Jangan kalian makan daging-daging para ulama. Jagalah kehormatan mereka. Jagalah kehormatan para ulama. على طالب العلم أيضا أن يجتنب المجادلات مع إخوانه ومع الآخرين أيضا فإن كثرة الجدل المجادلات سبب في ضياع الوقت وسبب في قسوة القلب وربما في الظلم فإن الشخص قد يحاول ينتصر لنفسه أو ينتصر لمن يوافقه في هواه فلهذا اجتناب المجادلات امر مطلوب حتى لا تظلم غيرك وتظلم نفسك بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل رواه الترمذي عن ابي امامه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل فما يحتاج أن تبقى تجادل عن فلان أو فلان أو تجادل عن المسألة الفلانية الساعات والآن سهل على الناس في النت والواتساب هذا ربما يبقى الساعات وهو يجر كلمة بعد أخرى الواتساب لا تبقى مشغولا به ربما ضاع عمرك فاحفظ بدل ما تبقى في المجادلات احفظ وفي رواية أخرى مراء في القرآن كفر مراء في القرآن كفر قال أهل العلم معناه هذا الصحيح السنن المراء بمعنى المجادلة يكون بمعنى تماريه تجادله ويكون هذا معناه كفر قد تجحد الحق الذي عنده بمعنى صرت تغطي الحق فهذا نوع من انواع الكفر وربما يكفر كفرا كبيرا اذا علم انه الحق وان هذا كلام الله ودين الله ثم يرده عنادا هذا ربما يكفر والعياذ بالله لا اقل شيء يكون كفرا بمعنى الجحود دون الكفر الأكبر وقيل مراء في القرآن كفر أي الشك المتشكك في القرآن هل هو حق ولا ليس بحق هذا كفر وربما يأتي الشخص شك أيضا في دينه بسبب الجدال فلا تفتح على نفسك باب الجدال الجدال حتى منهي مع أهل الكتاب مع اليهود والنصارى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فالجدال الأصل المنع ولا يجادل إلا أيضا يجادل من من هو عنده علم ورأى المصلحة وهناك من يحكم أيضا من أهل العلم إذا كانت المسألة كبيرة فبعض الناس قد يجادل صوفيا أو شيعيا أو صاحب بدعة أخرى لا تشغل نفسك بالمجادلات خاصة أهل التحزب عندهم طول نفس في هذا الباب يحب أن يجادلك من أجل أن يشغلك وأن يظهر أنه منتصر عليك فاغلق عليه الباب Berikutnya, beliau mengingatkan kepada kita para talabatul ilm untuk menjauhi bentuk perdebatan. Ketahuilah bahwa seseorang yang menyibukkan diri atau yang suka berdebat ini ah, sama saja bentuk yang bentuk menyia-nyiakan waktu. Bahkan akan menjadikan hati itu keras. Orang yang suka berdebat tentunya adalah orang yang menginginkan untuk dia menang. Dan ada kalanya dia melakukan semua upaya yang notabene-nya atau ada kalanya hanya untuk kemenangan hawa nafsunya. Oleh sebab itu seorang talibul ilm dia menjauh dari bentuk yang seperti ini. Tinggalkan perdebatan dan orang yang meninggalkan perdebatan dia akan selamat. Bahkan dia tidak akan mendolimi orang lain. Ingatlah Peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tidaklah sesat segolongan kaum yang dahulunya mereka di atas petunjuk kecuali ketika mereka telah melakukan perdebatan. Dia mendatangi fulan wa alan, diajak untuk berdialog, didebat, memakan waktu yang demikian lama. Sungguh, ini adalah menyia-nyiakan waktu dan menjadikan hati itu keras. Ada kalanya bentuk perdebatan yang ada memiliki gaya yang ber, yang yang lain. Ada orang yang berdebat via internet. Ada yang berdebat via WhatsApp. Dan sungguh ini banyak menyibukkan dari kalangan orang-orang yang ingin belajar ilmu agama. Maka beliau ingatkan kepada kita. Tetaplah kalian untuk bersemangat mempelajari ilmu agama. Jangan sibukkan kalian untuk berdebat dengan apapun bentuknya. Apalagi bencana WhatsApp yang sering orang terseret untuk berdebat. Kemudian belum menukilkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdebat di dalam Al-Quran merupakan kekufuran. Al-Mira artinya adalah seorang yang berupaya untuk mendebat. Apa maknanya dikatakan ini adalah sebuah bentuk kekufuran? Ada kalanya ya, seseorang ketika dia mendebat dengan Al-Quran ada kalanya dia terperosok dalam perkara-perkara yang salah dalam memahaminya. Sehingga dia terjatuhkan dalam dosa yang syar. Bahkan bisa terjatuhkan dalam kekufuran yang benar-benar kufur kepada Allah. Yang ketika dia berdebat, ternyata menjadikan dia menolak al-haq yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran. Dia menolak. Dia benar-benar menolak perkara yang hak. Diakibatkan dia berdebat. Ada makna yang lainnya dari kalangan para ulama yang memberikan makna al-mira di dalam Al-Qur'an artinya ragu terhadap Al-Qur'an. Dan kita tahu orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an merupakan kekufuran. Dan di dalam kehidupan kita lihat segolongan orang yang datang kepada kita untuk mengajak dialog, mengajak debat. Sungguh ini perkara yang hanya akan menyanyikan waktu jangan layani mereka. Ingat, asal hukum berdebat, hukumnya terlarang. Asal hukum untuk berdebat itu adalah perkara yang tidak diperkenankan secara syariat. Walaupun kita berdebat dengan orang-orang yang jelas salah, yaitu orang-orang ahlul kitab, yang jelas-jelas salah. Kecuali dalam kondisi sebagaimana yang Allah inginkan. Ketika Allah melarang kita untuk berdebat orang-orang ahlul kitab, maka pada satu sisi Allah boleh perbolehkan tentunya dengan kita mendebat mereka dengan secara yang terbaik. Tetapi asal dari bara hukum berdebatan tidak diperkenankan. Haram. Oleh sebab itu, orang yang akan melakukan dialog pun hendaknya adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu agama yang kokoh dan di sana harus ada seorang hakim dari para, dari kalangan para ulama yang bisa mempertimbangkan, yang bisa menilai. Jangan kau sibukkan. Atau bahkan janganlah kalian mendebat orang-orang sufi atau orang-orang yang jelas syiah atau orang-orang yang jelas melakukan perkara-perkara yang batil. Mereka berada dalam sebuah keraguan. Tinggalkan mereka. Cukupkan. Cukupkan kita dengan apa yang akan membawa kebaikan untuk kita. Lebih-lebih lagi kita harus waspada. Dari orang yang dia adalah fanatisme golongan. Kaum fanatis sengaja mereka mendatangi segolongan orang-orang yang memiliki ilmu dan mengajak berdialog. Ada apa dengan apa yang mereka lakukan? Kaum fanatisme ini mereka mendatangi segolongan orang-orang yang memiliki ilmu untuk dialog, menantang berdebat. Hakikatnya bukan untuk mencari kebenaran, bahkan ada kalanya hanya mencari ketenaran atau mencari jalan agar dia dikenal. Apalagi yang didebat adalah orang yang dipandang di tengah-tengah umat manusia. بقي قليل من النصائح بعجل إن شاء الله أولا أيضا العمل بالعلم بقدر الإمكان إذا تعلمت مسائل في باب النوافل باب الأذكار باب الأخلاق فعليك أن تطبق منها ولو بعض الأحاديث حتى تكون من أهلها كما قال وكيع إذا حفظت حديثا فاعمل به تكن من أهله ولو مرة ثم تهتم أيضا بالعلوم الأول أو الأهم فالأهم مثل علم التوحيد توحيد الألوهية توحيد الألوهية تقرأ بعض كتب التوحيد الأصول الثلاثة القواعد الأربع توحيد آه، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مع بعض شروحه فهذا كتاب في باب التوحيد توحيد الألوهية عظيم وتوحيد الأسماء والصفات يعني مثل الطحاوية وقبلها الوعة الاعتقاد أو الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية ثم تهتم بعلم القرآن أيضا وعلم الصلاة إنك تحتاجها هذه علم القرآن مع التجويد على قارئ مجيد كذلك علم العربية فأنت بحاجة إليه حتى تفهم مراد الله ومراد رسوله من كلام من الكلام فإن القرآن عربي وأنصح الإخوة في هذا أيضا المجلس ألا إذا استطاعوا ألا يتكلموا مع أولادهم وأهليهم وزملائهم إلا بالعربية فليفعلوا حتى لو قلت له أعطني القلم أعطني الماء افعل كذا بالعربية يتمرنون على هذا فيسهل عليهم النطق بها هي لغة نبيكم عليه الصلاة والسلام علم المصطلح بقدر الإمكان أيضا فهو يخدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام حفظ الأحاديث النبوية كحفظ اللؤلؤ والمرجان أو صحيح البخاري صحيح مسلم كذلك رياض الصالحين هذه الكتب تعطيك خيرا أو بلوغ المرام في الأحكام لكن ممكن تتدرج تبدأ بالأربعين النووية وعمدة الأحكام مقدسي ثم بعد ذلك الرياض الصالحين ونحو هذا طيب حفظ متون العلم إن استطعت بارك الله فيك كالأجرمية وهكذا آه، تهتم ببعض كتب العقيدة المنظومة المصطلح فيه منظومات فعلى كل حال هذه من الأمور المهمة أيضا تزامل وتساير النشطاء من طلبة العلم أو تجعل لك زميلا أو زميلين لتتذاكر العلم معه ينشطك وتنشطه فالله يقول عن موسى عليه السلام قال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فالزميل النشيط والزميل المحب للخير يعينك على نفسك وتعينه على نفسك فهذه من الأمور المهمة وفقكم الله وقد جربنا هذا آه، الأمر فعلى كل حال أيضا احترام المدرسين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 Amalkan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Waqi' rahimahullah taala tatkala beliau berkata ketika kalian mengucapkan membaca sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis, maka amalkanlah. Maka amalkanlah walaupun sekali. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa memiliki prinsip memulai semua perkara dari dari perkara yang paling penting dan yang paling utama. Kita harus bersemangat kembali untuk mempelajari ilmu tauhid dengan beragam cabang-cabangnya. Kita mulai dengan membaca al-usul al-thalatha, membaca qawaidul arba', membaca karya-karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, membaca tulisan-tulisannya kita membaca kitab tauhid. Kita membaca kitab-kitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana akidah al-asma was sifat yang benar. Kita telaah kitab akidah, tuhawiyah. Kita pelajari kitab Lumatul I'tiqad. Kita pelajari kitab Al-Hamawiyah. Kita pelajari kitab-kitab tauhid yang mengajarkan kepada kita bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau memberikan nasihat kepada kita untuk mempelajari Al-Quran dan cabang-cabangnya. Mempelajari Al-Quran, mempelajari eh, tajwid, mempelajari sesuatu yang akan menjadikan kita benar-benar bisa membaca Al-Quran secara benar. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, kita akan bisa memahami firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala bisa mempelajari untaian sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala kalian sudah memulai untuk mempelajari bahasa Arab maka praktekkan dalam keseharian dari kata-kata yang telah kita ketahui dan jaga semangat dengan cara yang seperti ini kemudian juga beliau menasihatkan kepada kita untuk mempelajari ilmu mustalah tentunya ilmu ini akan sangat membantu di dalam mempelajari riwayat-riwayat Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita untuk semangat menghafalkan ahadis. Kita mencoba untuk menghafalkan al-lu'lu' wal marjan. Kita kita berupaya untuk menghafalkan sahihul Bukhari, menghafalkan sahih Muslim, menghafalkan kitab Riyadhus Salihin atau juga menghafalkan kitab Bulughul Maram. Kita menghafalkan kitab Umdatul Ahkam milik Al Imam Maqdisi dan masih banyak yang lainnya. Sudah hafal semuanya ya? Masya Allah. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita untuk bersemangat untuk menghafalkan matan-matan al-mutun yang tentunya dengannya kita akan mendapatkan kemanfaatan menghafalkan al-ajrumiyah atau menghafalkan manzumat matan-matan syair yang mengajarkan kepada kita cabang-cabang daripada ilmu agama. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita untuk terjaganya semangat mempelajari ilmu agama, untuk kita bergaul dan mempergauli orang-orang yang bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Kalau kita bergaul dengan orang yang juga semangat mempelajari agama, ini akan membangkitkan gairah untuk semangat di dalam mempelajari ilmu agama. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dia meminta berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah jadikanlah seseorang yang mengiringi aku, yang akan menguatkan aku, Harun saudaraku, yang dengannya aku akan bertakbir dan juga akan mengingatmu dengan dengan zikir yang banyak. Subhanallah. Beliau ingatkan bahwa memilih sahabat yang baik, yang bersemangat, akan sangat membantu kita juga untuk bersemangat di dalam mengamalkan agama. Dan cara-cara yang seperti ini, ini yang telah kita lakukan dan telah kita rasakan. Berikutnya juga beliau mengingatkan kepada kita untuk ihtiram, menghormati para guru, menghormati orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, menghormati para sahabat-sahabat, doakan kebaikan untuk mereka yang telah mengajarkan ilmu agama, dan ini sungguh merupakan bagian daripada bersyukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia bersyukur kepada Allah hingga dia bersyukur kepada manusia. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita untuk at-ta'awun, untuk kita selalu bekerja sama, menjaga kerukunan, menjaga semangat, persaudaraan, dan juga tentunya kita bertaawun bersama dengan orang-orang yang menyeru ilmu ah, menyeru di jalan Allah yaitu para dai dan membantu mereka bangkitkan semangat kesemuanya tentunya untuk tegaknya ilmu agama dan menyebarnya ilmu agama alhamdulillah di tengah-tengah kalian telah Allah mudahkan untuk darinya kita menimba ilmu agama dan mereka adalah segolongan yang telah Allah pilih untuk berdakwah di jalan Allah di tempat kalian ada saudara kita Farhan, ada saudara kita Azhari, atau ada saudara kita yang lainnya yang saya tidak mengetahuinya. Perhatikan. Ada sebagian nama yang tentunya tidak beliau hafalkan. Alhamdulillah di tengah kita beliau menyuruh untuk menyebut nama-namanya dan insyaallah kita semuanya menghafalkan. Di sini alhamdulillah ada Ustaz Haris, ada Ustaz Muhammad Tantawi, ada asatilah yang lainnya yang bersama-sama kita Alhamdulillah. Dan intinya beliau mengingatkan kepada kita untuk bertawun dengan orang-orang yang memperhatikan dakwah. Bertaulah kepada mereka, wujudkan kebersamaan di atas kebaikan. Kemudian beliau menutup Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk untuk selalu taat kepada Allah dan semoga Allah senantiasa mengokohkan kita di atas agamanya. Wallahu a'lam Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa 25 أو 26 نعم 26 Syawal 1436 Baik, ini yang dari Syekh dan uh, beliau mengingatkan tanggal di hari ini. Kita sekarang berada di tanggal 26 bulan Syawal, mengisarkan sesuatu yang tertentu tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma lika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.